Pak Nasrun. Oke, silakan Bapak. Aduh, sangat memalukan Mbak. Bangsa ini rusak dalam segi apapun juga. Dimana mulai dibenahi Mbak? Terima kasih. Ibu Wati, selamat pagi. Ibu, uh, iya memalukan sekali ya. Bangsa Indonesia merendahkan dirinya di dan martabatnya di mata orang kadang-kadang ingin ditinggikan tapi sikapnya itu merendahkan sekali mempermalukan bangsa ya itu aja saya rasa ya eh, untuk memberantas korupsi itu untuk harus memperbaiki martabat ya moral ya itu aja terima kasih Bu Wati Pak Ferry selamat pagi Selamat pagi ya silakan Bapak Ya, kalau saya lihat sih apa eh, sistem kerja di Pertamina-nya ini harus diberesin. Soalnya yang eh, apa kasur ini udah pernah eh, dulu juga pernah uh, sekali apa saya lihat di TV atau di koran itu aftur itu bisa kecampur air gitu. Nah, sedangkan kalau dilihat itu kan pesawat terbang itu bukan kayak apa bahan bakar nggak kayak motor atau mobil. Ya itu mesti benar-benar dong. Kalau misalnya sampai kejadian kayak gini ya mesti ditelusurin orang yang nggak bisa kerja ya mau copot diganti gitu biar jangan sampai kejadian ini maluin banget apalagi itu untuk untung baru Surabaya kan itu kalau misalnya Soekarno Hatta gimana gitu lebih malu lagi kan gitu saya rasa itu aja Pak Jody selamat pagi selamat pagi silakan waduh ini udah kesekian ini nih mbak Nah, baru sekarang yang aftur kemarin itu premium kita kelas tiga aspal kita kelas tiga Barang-barang kita yang bagus diekspor, dan jelek dikirim ke sini ini pemerintah seperti apa sih sekarang ini bingung kita jadinya karena saya sering dengar bisa baca itu aspal yang kita pakai sekarang ini itu aspal kelas 3 aspal kita yang bagus diekspor dikirim dari Kuwait atau dari mana tuh nah, itu dia tuh yang dipakai di Indonesia premium juga begitu premium kita yang bagus malah dikeluar yang jelek diimpor ke sini gitu loh jadi benar-benar memalukan sekali bangsa ini heran saya terima kasih terima kasih Pak Jody Pak Agus selamat pagi Halo. Silahkan Bapak saya rasa tidak sesederhana itu ya yang ngisi bahan bakar di Surabaya kan juga bukan hanya KTI kalau kalau KTP bilang begitu mestinya banyak pesawat yang rusak itu harus di cross check dengan nah itu persoalan serius ya kalau seperti itu tapi kan nggak bisa sepihak begitu aja kalau kita serta merta terus menjelek-menjelekan begitu ya nggak benar juga itu adalah persoalan serius mungkin itu perkes saja. mungkin waktu mengisi itu ada ada sesuatu secara teknis Eh, tidak sesuai dengan prosedur dan lain sebagainya itu risikonya terlalu besar ya kalau kita bilang wah aktornya kan sama juga jangan-jangan kita juga impor juga premium kan kita juga impor juga jadi bapak yang tadi barusan ngomong itu kalau nggak nggak tahu persis persoalannya lebih bagus jangan ngomong lah ya terima kasih terima kasih kembali Pak Agus Pak Denny selamat pagi halo ya silakan bapak ah, betul itu mbak yang dibilangin Pak Joni itu tadi itu itu pihak dari kata apa benar itu Pak udah menilai bahwa dan memprediksi bahwa aftur kita itu jelek gitu. Itu sangat sungguh memprihatinkan sekali bagi pihak Pertamina yang mengelola itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali Pak Denny. Masih ada kesempatan yang lainnya 6339160. Saya ke Pak Ade, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak Ade. <laughs> Inilah wajah Indonesia di mata dunia internasional. Jadi kalau ada dua bapak-bapak yang membela, betul. Tetapi juga harus lihat case by case. Kalau ada ya, eh, pesawat yang mengklaim seperti itu, itu tandanya ada persoalan di dalam. Jadi kalau sampai pesawatnya mesinnya nggak jalan karena ada sesuatu hal, berarti itu pesawat bisa jatuh itu bisa celaka bukan mobil kalau mobil mesin mati bisa berhenti kalau pesawat mobil eh, mesinnya mati jatuh terima kasih selamat pagi terima kasih selamat pagi Pak Roni ya selamat pagi ya pagi Bu Pak Ramli mohon maaf silakan Bapak ya pagi Bu eh, saya punya komentar gini aja Bu eh, lebih baik lakukan investasi ya Eh, oleh Pertamina terhadap kualitas aftur itu. Apakah benar-benar itu menyimpan dari standar kualitinya atau enggak? Nah, barulah kita bisa ambil tindakan. Jadi jangan terlalu cepat menuduh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Tapi kalau memang benar itu eh, di bawah standar, saya kira itu harus ada tindakan tegas ya terhadap aparat yang bertanggung jawab. Karena ini bukan masalah nama baik Indonesia. Ini masalahnya nanti kalau ada tuntutan dari pihak KP, kepada Indonesia eh, untuk spare yang rusak itu itu akan besar sekali kerugiannya itu belum lagi impact yang lain-lain ke maskapai yang lain saya kira yang penting adalah in, intro apa namanya eh, investigasi dulu ya eh, minyaknya itu benar-benar ya Pertamina harus segera turun tangan tuh nggak boleh diam aja begini saya kira itu aja bu terima kasih terima kasih dan yang terakhir Pak John selamat pagi pagi bu silakan ya mau komen bu ya Ya, saya pikir ini bukan kejadian yang pertama ya. Pernah kejadian dengan Batavia kalau nggak salah juga untuk domestik ya. Dan kemudian Batavia itu sepertinya dimusuhi eh, atau salah satu penerbangan nasional itu dimusuhi dan tidak akan diisi lagi bahan bakarnya. Nah itu kemudian kan menimbulkan persoalan. Nah memang untuk kasus-kasus seperti ini kan harus diselidiki ya, apakah benar memang kejadiannya seperti itu. Tetapi ini bukan yang pertama lah. Jadi kita harus memang mengoreksi diri, harus mengontrol prosedur detail itu, kontrol yang namanya operasional di lapangan gitu. Jadi masukan ini penting lah buat bangsa ini untuk ya belajarlah dari kesalahan-kesalahan yang terjadi gitu. Terima kasih Bu. Bapak Leo selamat siang. Selamat siang Ibu. Silahkan Pak. Eh, pendapat saya sih berbahaya Bu ya kalau outdoornya begitu merusak mesin mm -hmm. Karena sepeda motor kadang-kadang juga kadang-kadang kita kalau bensinnya kurang tuh kita isi jalan ada bensin campur Ya itu memang membingungkan juga ya Bu Terima kasih Terima kasih Bapak Martin, selamat siang Ya, siang Ibu Silahkan Pak, komentar Anda iya, itu dari mengenai aftur itu ya tadi ya. Ya, maskapai Qatar Pacific memutuskan untuk menghentikan pembelian aftur dari Bandara Juanda, Surabaya. Pasalnya, iya. investigasi yang dilakukan teknisi Qatar menemukan indikasi kualitas aftur dari Bandara Juanda tidak memenuhi syarat. Apa komentar Anda atas kejadian yang kurang ya, enak ini? Menurut saya sih itu wajar sekali itu. Itu wajar. Jadi memang eh, pengelolaan aftur ini di Indonesia ini harus memenuhi syarat itu sangat memalukan tuh saya kita kan punya kelayakan ya semua penerbangan yang masuk di Indonesia juga harus layak begitu itu aja komentarnya tuh baik terima kasih Bapak Andre sudah bersama kami selamat siang ya selamat siang Silakan komentar anda Pak saya hanya mau kasih masukan tahu saya absurd itu sudah terjadi dari Pertamina jadi biasanya dari Petronas atau yang lain Nah, jadi pertama saya lihat mutu daripada suppliernya gimana kalau itu bukan dari Pertamina. Kedua, ini repot kalau penerbangan dari luar negeri bawa Abdul sendiri. Berarti nggak percaya dengan keberadaan kita. Mudah-mudahan Pertamina sebagai regulator betul-betul bisa diperhatikan. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Gilbert, selamat siang. Iya, selamat siang. Iya, silakan komentar Anda ya kalau di darat sih nggak itu ada masalah ya paling rusak mesinnya ini kalau kalau di udara ini yang jadi korban mungkin ratusan orang ya jadi yang ber, berbuat seperti begini ini layaknya dihukum paling paling keras sekali ya sudah memalukan bangsa dan negara ya ini semua pasti yang menjual siapa kan dapat disusurin pada saat belinya itu di di, di Juanda dan jamnya jam berapa, tanggalnya berapa, dan melakukan transaksinya dengan siapa, dengan pihak Pertamina, bisa diusutkan semuanya. Gitu. Terima kasih. Pak Herman, selamat siang. Ya, selamat siang. Iya, silakan komentar Anda, Pak. Ya, bagi saya cukup mengusik ya, uh, karena mengingat yang mengisi aftur di lapangan terbang Juanda satu hari itu mungkin ratusan pesawat ya dan Katai Pasifik juga bukan kali pertama mendarat di Juanda. Jadi menurut saya hal ini perlu diinvestigasi dengan sebaik-baiknya baik oleh KNKT, Pertamina, pengurus lapangan terbang Juanda. Dicari penyebabnya dan eh, harus diklarifikasi secepatnya. Eh, saya juga nggak bisa mengatakan siapa yang bersalah. Ya bagi saya bisa saja kejadian ini merupakan sangat eventual atau mungkin juga ada problem di mesin KTP Pasifik itu sendiri karena pada hari eh, kasus itu terjadi saya yakin juga ratusan pesawat juga isi aktur di sana ya berdemikianlah terima kasih terima kasih Bapak Paulus selamat siang Ibu ya selamat siang Silahkan untuk komentar ya memalukan Bu ya mm -hmm. oknum untuk mengeruk keuntungan pribadi sehingga kerja tidak memenuhi standar jangankan aktur Bu sekarang kita coba lihat ke lari ke premium, premium Bu. Itu perlu kita ragukan juga Bu. Makanya hmm. sekarang pantaslah itu para konsumen ini beralih ke perusahaan asing seperti Shell dan Total itu. Yang mutunya lebih terjamin, ya itu Bu. Jadi kita tunggu aja apa tanggapan dari Pertamina tentang kejadian tersebut. pasti kasih. Oke, terima kasih. Halo, selamat siang Pak Ahmad. Halo, selamat siang. Iya, silakan Pak Ahmad dengan komentarnya. Eh, informasi itu pada hemat saya eh, real ya dan itu sangat memalukan eh, kaitannya sangat kuat dengan masalah eh, korupsi di Indonesia jadi ya kembali lagi satu hal yang mempermalukan bangsa Indonesia betapa sebenarnya kita sangat tidak peka dengan hal-hal yang sangat menjerumuskan eh, apa namanya citra Indonesia. Ya, terima kasih. Ya, baik terima kasih Pak Ahmad. Pak Dibio, selamat Siang. Selamat siang Pak. Ya silakan ya, Pak Dibio. Kami ini Pak berkenaan dengan masalah perburuan di Indonesia. Orang kata itu digajikan per hour Pak. Kalau kita digaji per hour dengan gaji yang baik, saya kira dikerjakan sebaik-baiknya Pak. Itu jadi masalahnya juga sertifikasi juga nomor dua adalah bahwa orang-orang dia kan disertifikasi Pak untuk jadi teknisi aldi kelas 1, kelas 2, kelas 3, mungkin kelas 4 gitu. Kita kan nggak punya sertifikasi itu secara lengkap sampai mendetail gitu Pak. Nomor tiga Pak ya, adalah organisasi dan manajemen kita amburadul Pak sehingga kalau nanti cari eh, tenisi ahli bisa dapat eh, tenisi yang jelek malahan jadi oleh karena itu eh, mereka mendingan bawa sendiri jadi banyak hal-hal yang di luar dugaan yang mereka dapatkan di negara berkembang seperti Indonesia sedangkan dia kan sudah dimasukkan negara industri hasil trainingan Inggris gitu Pak jadi kita perlu peningkatan diri gitu Pak jadi jangan ditingkatkan uh, hanya masalah-masalah pemerintahan tapi teknik, teknikal juga harus ditingkatkan gitu. Terima kasih. Halo Pak Wowo, selamat siang. Selamat siang Pak. Ya, silakan Pak Wowo dengan komentarnya. Ya dengan Pak Wowo Pak ya. Iya. Jadi itu harus diselidiki secara mendalam ya karena itu apabila perbuatan yang disengaja itu adalah perbuatan kriminal Pak. Itu bisa menyebabkan kematian orang lain, kerugian yang sangat besar bagi nyawa orang seret ke pengadilan orang tersebut apabila dilakukan dengan niat yang tidak baik. Terima kasih. Halo, selamat ya. siang. Selamat siang Pak, silakan Pak. Waduh, ini menarik sekali, cuman cukup memalukan ya. Ya, silakan saya Pak dengan komentar. Saya rasa pemerintah harus juga turun tangan dalam hal ini. Dan kalau boleh, Juanda Airport itu minta maaf sekaligus memberikan jaminan kalau nanti ke depan terjadi mereka siap untuk membayar penalti atau memperbaiki nama baik lah. Jadi mungkin itu yang paling pertama daripada sibuk kita dengan sistem seperti apa, lebih baik respons dulu untuk ada PR-nya lah supaya bisa meredakan opini eh, yang lebih jauh lagi dari masyarakat internasional. Gitu aja mungkin, terima kasih. Pak Tony, selamat siang. Halo, iya silakan Pak Tony. Ya Tony. ya. Halo. Sony ya? Iya. Iya, silakan Pak Sony menurut hemat saya ya harus diinvestigasi secara rinci dulu ya apakah memang absurdnya yang jelek ataukah memang e, tuduhan yang dilemparkan itu tidak berdasar dan menurut saya itu kan masalah teknis jadi terukur lah kalau memang e, eh, absurdnya jelek eh, itu bisa diselidiki secara teknis gitu dan hal ini kalau memang benar ya Pertamina harus mengusut secara tuntas karena ini kan masalah safety, sampai bisa mengorbankan ratusan nyawa orang gitu kan kalau sampai ada apa-apa. Tapi kalau memang enggak, kalau memang ternyata akunnya bagus, dan menurut saya juga kemungkinan memang bagus, karena nggak mungkin lah begitu diganti langsung uh, apa uh, mesinnya rusak, kecuali memang palsu kali ya BBM-nya. Nah, kalau memang enggak, ya dalam hal ini Pertamina harus berani untuk balik ke KTP Pasifik harus uh, gitu loh mencemarkan nama baik karena ini udah menyangkut kredibilitas Indonesia nah yang saya bingung SDM ataupun Pertamina kok diem aja ya mendapat eh, apa statement seperti ini ini bukan main-main ini masalah global gitu, aja pak, thank you Pak Jamin selamat sore sore ya silahkan Pak ya itu pesawat bukan hanya kerusakan mesin itu nyawa manusia begitu banyak di pesawat itu membahayakan sekali dan juga kalau hal begitu udah tidak heran lagi di sedangkan di Jakarta itu mes,、uh, eh, solar itu dicampur sama minyak tanah itu sudah sering sekali terjadi di SPU SPU di daerah-daerah juga. Selamat sore Pak David. Selamat sore Mbak. Ya silahkan Pak David. Kalau bagi saya mesti ada perbaikan lebih baik lagi supaya kita tidak malu-maluin mm-hmm. gitu oke terima kasih Pak Lubi Lubi silahkan Pak Lubi bukan Lubi Lubi iya Lubi silahkan Lubi. Pak Lubi Lubis, ada esnya di belakang itu. Iya, Pak Lubis. Silahkan Pak Lubis. Ah, begitu, Bang. Ya, tak boleh diubah-ubah. Ya. Begini ya, nomor satu, periksa dulu itu ah, di Surabaya apa betul tidak memenuhi kualitas itu nomor satu kau bikin nomor dua apa betul karena aftur itu rusak satu mesin kalau mesinnya empat empat empat jalan rusak ah kenapa tak diperiksa dulu untuk di Surabaya hmm. bagi rusak aja lah ya terima kasih tak lubis <laughs> Bapak Sinaga, selamat sore. Selamat sore Ibu. Silahkan Pak Sinaga. Uh, mengenai eh, itu minyak pesawat itu Bu ya. Itu sebenarnya gini Bu. Ibu lempar ke opini tidak cocok itu Bu. Hmm. Mesti dilempar ke Pertamina hmm. yang mensuplai minyak itu. Hmm. Kenapa bisa terjadi begitu? Kalau kita kalau kita manusia biasa mana tahu Bu. Pertamina yang ditanya Kenapa bisa begitu? Benar nggak Pak Pertamina ada apa, Surabaya punya minyak sama daerah lain beda? Terima kasih. Iya. Pak Budi? Iya. Silahkan Pak. Iya, selamat sore. Silahkan Pak Budi. Saya mau, mau kasih sedikit komentar aja. -hmm. Mau sampai kapan gitu? Sampai urusan aktor aja masih dikorupsi gitu. Dan satu hal lagi saya mau minta supaya pemerintah memikirkan pendidikan anak-anak di Indonesia supaya harus lebih pintar dari negara lain gitu. Yang setiap kali masalah ini yang membuat negara kita jadi terburuk. Tidak ada yang percaya gitu. Mau sampai kapan begitu? Terima hmm. kasih. Selamat sore Bu Mary. Iya sore. Silahkan Ibu. Nah, mungkin ini kita selalu terbuka ya di media. Kenapa tidak coba kita berpikir yang benar? Seandainya kalau memang sampai Hong Kong berani berbuat bawa cadangan ini sangat memalukan. Cukup itu aja Bu. Oke, terima kasih Bu Mary. Halo. Silakan Pak Rohman. Iya, saya hanya memperingatkan saja Mbak, siapa Dona ini? Nena Pak Rohman. Mbak Nena. Iya. Memperingatkan para pendengarmu, mm kalau datanya KTP Pasifik itu valid, tentunya valid dong data itu ya. Nah, jangan-jangan Mbak Nena pesawat-pesawat yang beroperasi di Indonesia itu pakai itu juga. Hmm. Apa nanti akibatnya, iya. nah, hmm. Jadi tolong dicek maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia. Jangan-jangan pakai aftur yang sama dengan yang dipakai kata itu. Nyawa kita murah nanti, Mbak Nana. Terima hmm. kasih, selamat siang. Ya, terima kasih Pak Roman. Pak Andre. Ya. Silahkan Ibu Umi. Oke, eh, saya rasa itu eh, dari itu loh Pak, apa ini apa uh, petugasnya itu loh mungkin dicampur-campur apa itu biar untung gede kayaknya itu hmm. makanya itu pak itu perlu dilaporkan ke KPK lah gitu hmm. ya main-main di dalam gitu ya itu aja ya ya terima kasih ya, terima kasih. ya.